Ada sebuah pertanyaan yang sering dimunculkan oleh mereka yang memang memiliki pemikiran tidak benar. Mereka sering mempersoalkan keyakinan dan akidah yang selalu berusaha kita tanamkan kepada umat Islam taat pada pemerintah taat pada pemerintah taat pada pemerintah sementara ahlu sunnah as-salafiyun memandang dan menilai tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga bahwa pemilihan kepala negara maupun pemilihan kepala daerah dengan proses yang kita kenal selama ini itu tidak diajarkan oleh Islam mengambil suara yang terbanyak dalam hal ini. Siapa yang paling banyak suaranya, dia yang berhak menjadi pemimpin. Dalam hal ini Islam tidak tidak sepakat. Bagaimana mungkin suara bisa disamakan? antara laki-laki dan perempuan. Padahal Islam membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa kok bisa sama? Nah, orang yang kedudukannya tinggi dengan mereka yang tidak tahu sama sekali tentang agama dan tentang kepemerintahan. Kenapa kok dianggap sama? Jadi mereka sering mempersoalkan kalau begitu, kenapa kalian taat kepada pemerintah? Bukankah proses untuk menentukan siapa yang berkuasa itu melalui proses yang tidak syar'i menurut kalian sendiri? Bisa dimana? Mereka sering mempersoalkan ini. Ahlu sunnah salafi kok taat pemerintah, taat pemerintah, taat pemerintah. Padahal ahlu sunnah atau salafi itu memandang cara atau proses pemilihan seperti itu tidak sesuai dengan Islam. Lawang cara memilihnya tidak sesuai dengan Islam kok harus ditaati. Ringkasnya saya itu, bisa dipahami? Cara memilihnya saja tidak Islami, kok harus ditaati? Ya kita sebagai ahlu sunnah as mudah sekali menjawab. Poin pertama bahwa khairul huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu yang petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh Islam itu maslahat yang sifatnya lebih luas. Manfaatnya itu bisa lebih merata sebisa mungkin dampak buruk dan negatif itu diminimalisir. Caranya ya dengan taat kepada pemerintah, walaupun proses untuk menentukan siapa yang berkuasa walaupun proses untuk memilih siapa yang memimpin itu tidak sesuai dengan syariat Islam itu keindahan Islam agar harga diri tetap terjaga darah terjaga tidak tertumpah tidak terjadi perselisihan nah, poin ketiga memang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari Sallallahu Kita baca sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kalau berbicara tentang agama, ya mau tidak mau harus dikembalikan kepada agama itu sendiri. Sekali lagi, kita kalau ingin berbicara tentang agama, mau tidak mau tidak bisa dihindari dan itu hukumnya wajib. Kita berbicara sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam agama. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis al irdad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at tirmidzi <clears throat> rahimahullah taala. Beliau menyatakan usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyun. 'Abdun habasyiyun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu kesempatannya, beliau menyampaikan sebuah wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian semua wahai umat Islam agar selalu menjerat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap mendengar dan taat. Walaupun ini perlu digaris bawahi. Kata Nabi harus mendengar, siap melaksanakan, taat garis bawahi wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun walaupun yang memimpin dan berkuasa adalah seorang budak dari negeri Habasyah walaupun pimpinan tertinggi kita itu statusnya budak dari Afrika lagi tetap berikan ketaatan untuk dia bahkan di dalam beberapa riwayat ditambahkan wa in kana ajda walaupun cacat fisik. Hidungnya tidak tidak sempurna, telinganya pun demikian. Bahkan di dalam riwayat yang lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ka'anna ra'sahu sadida." Ini dalam riwayat Bukhari. Walaupun kepala bentuk fisik kepala dari pimpinan tersebut itu seperti buah anggur tidak sempurna, jelek dipandang. Nah, sekarang kita begini. masyarakat muslimin yang dimuliakan dengan rahmat Allah SWT Aturan di dalam Islam. Kriteria. Ya. Kalau kita berbicara tentang kriteria seorang pemimpin di dalam Islam itu. Ada banyak hal. Yang pertama, orang tersebut statusnya harus merdeka. Tidak boleh budak kok jadi pimpinan hamba sahaya kok menjadi pimpinan nggak boleh sempurna fisik untuk menjadi seorang pimpinan ya fisiknya harus sempurna karena setiap hari setiap saat dia akan selalu bergelut dengan masalah umat dengan masalah warga masalah masyarakat masalah bangsa kalau misalkan dia mohon maaf cacat fisik misalkan tidak berjalan dengan baik pendengarannya kurang penglihatan seperti itu nah, apalagi kejiwaannya Bagaimana mungkin dia bisa akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin? Maka Islam, Islam itu memberikan syarat untuk menjadi seorang pemimpin fisiknya harus sempurna di sini bukan berarti tanpa cacat. Bagaimanapun juga manusia tidak ada yang sempurna. Artinya normal. Cara melihatnya, alat pendengarannya, alat penglihatannya, alat rasanya, cara berjalannya, demikian juga tidak sakit-sakitan, itu diatur oleh Islam. Nah. Kemudian juga nah, kemudian juga harus melalui musyawarah. Musyawarah di sini tidak melibatkan semua orang. Tetapi musyawarah di sini adalah melibatkan orang-orang yang memang ahli, yang punya kapabilitas, kemampuan yang diakui untuk memilih dan menentukan siapakah yang paling pantas dan layak untuk jadi seorang pimpinan. Ini beberapa hal yang dipersyaratkan oleh Islam untuk mengangkat dan menentukan siapakah pimpinan kita. Ya, ini syaratnya ya. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW menyatakan tetap mendengar, tetap taat? Walaupun pimpinan kamu itu seorang budak, satu syarat sudah dilanggar. Syarat pertama tadi kan harus statusnya mer merdeka. Tapi Nabi mengatakan walaupun budak, Artinya walaupun tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Islam, tapi kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Akhirnya menjadi seorang pemimpin dengan cara seperti apapun. Dengan cara apapun. Tapi kemudian dia naik ke atas sebagai seorang pemimpin. Tetap dengar dan tetap taat. Kalau misalkan ada satu pemerintahan digulingkan oleh seorang budak yang ternyata punya kekuatan yang cukup besar. Misalkan ada satu pemerintahan muslim muncul pemberontakan. Pimpinannya seorang budak. Pemerintahan yang berkuasa bisa digulingkan, jatuh. Yang kemudian berkuasa adalah budak tersebut. Maka kita sebagai umat Islam ya wajib mendengar dan taat kepada budak itu. Wah berarti umat Islam pelimpan nggak mengerti arti suci dari sebuah perjuangan. Bukan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga darah. Misalkan seperti itu terus diikuti kan ya, perang terus perang terus. Apa kita tidak cukup belajar dari sejarah? belajar di sejarah. Sejarah mulai dari kerajaan zaman dulu lah yang menjadi sejarah yang kita pelajari selama ini. Artinya itu bukti sejarah manusia bahwa kekuasaan itu memang akrab dengan darah, akrab dengan nyawa, akrab dengan harta, selalu dekat dengan itu. itu. Perebutan kekuasaan baru memerintah setengah bulan, satu tahun, beberapa bulan digulingkan sama saudaranya. Ini sakit hati punya anak, sakit hati menyimpan dendam, Nah, ketika sudah berkuasa anak ini kemudian terus begitu. Kan sudah cukup sebenarnya sejarah itu. Demikian juga sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, memang benar kok. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad tadi SAW. Lihat, Nabi Muhammad membimbing kita untuk tetap dengar, tetap taat. Walaupun pimpinanmu itu diperoleh cara memimpinnya dengan cara yang tidak benar. Tapi tetap dengar dan tetap taat. Demi menjaga keutuhan umat Islam. Demi menjaga darah umat Islam. Jangan ditabrakkan. Petunjuk dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam ini jangan ditabrakkan dengan perasaan dan akal kita. Berarti tidak menghargai perjuangan, berarti menodai sucinya keinginan kita. Kita ingin kebenaran ini, ini dan itu. Bukan. Tapi maslahat yang jauh lebih besar. Kita tidak ingin muncul peperangan pertumpahan darah di antara umat Islam itu sendiri. Kebencian itu harus tutup, tutup, dengki, dendam, hapus, lupakan. Nah. Dan Nabi Muhammad tadi SAW sudah menyatakan yang seperti itu. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang seseorang yang statusnya budak Habasyah dari Afrika lagi. Sudah tidak enak, tidak sedap dipandang ya kalau kita melihatnya cacat lagi nah, fisiknya tidak sempurna bahkan mungkin sebagian buta sebelah mata pincang tapi kalau memang dia kemudian diangkat sebagai seorang pemimpin wajib mendengar dan wajib taat ini jawaban jawaban dari pertanyaan yang selalu dipersoalkan yang selalu ditanyakan kalau memang e, wajib mendengar dan taat nah, kenapa pimpinan yang ada saat ini yang dipilih tidak melalui proses islami, proses yang di, diajarkan oleh Islam, kenapa kita tetap harus taat mendengar? Taat dan mendengar. Jawabannya seperti itu, itu karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya billah yang dimuliakan dari rahmati Allah SWT Kemudian sekarang, nah, kemudian hal lain yang perlu kita jelaskan juga bahwa ada sebuah pemikiran yang kemudian uh, menjangkiti, menjalar, menjalari di benak sebagian anak-anak muda generasi Islam itu sendiri. Mereka secara frontal menyerang, melawan, bahkan sampai pada tindakan fisik anarkis di lapangan. Ketika mereka ditanya kenapa kalian berbuat seperti itu, melawan kezaliman. Demi memperjuangkan hak-hak rakyat, demi membela keadilan, nah, pemerintah dihujat. Pemerintah dihujat. Mulai dari presidennya, menterinya, ini ini yang dihujat, bisa-bisa dicaci, dimaki. Nah, ditentang, didoakan kejelekan. Bukankah seperti itu wajah anak-anak muda kita hari ini. Gerakan-gerakan mereka kan banyak sekali demonstrasi, orasi, menduduki kantor ini, kantor itu membakar ban, bentrok dengan polisi, aparat keamanan diludahin, dilemparin dengan bom molotov. Kenyataan seperti ini mau diingkari? Tidak bisa. Ada wujud nyata fakta di lapangan seperti itu. Di lapangan kalau dikumpulkan lagi ditanya, masya Allah himpunan mahasiswa Muslim, himpunan mahasiswa Islam dari lembaga Islam ini, generasi ormas Islam ini, ormas Islam ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang bisa merusak atau mengganggu stabilitas, keamanan dan kenyamanan bersama. Bukankah yang seperti itu akan mengganggu stabilitas kenyamanan bersama? Tidak pernah ada satu orang pun aparat keamanan kita yang berharap hal-hal seperti itu terjadi. Pengennya ya damai, kan begitu? Damai, tentram, tenang, sentosa. Tidak ada tuh keinginan dari aparat keamanan itu. Ayo teriak-teriak, caci maki kami, ludahi kami, lempari kami dengan bom molotov. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya malah kalau bisa ya nggak usah lah acara seperti itu. Itu secara fitrah manusia saja demikian. Fitrah manusia saja demikian. Tidak ingin yang rusuh. Nah, tidak ingin sesuatu yang bersifat rusuh. Lalu kemudian kezaliman yang ditunjukkan oleh penguasa. Bukankah mereka sudah berlaku tidak adil kepada rakyat? Bukankah hak-hak kami tidak ditunaikan dengan baik? Itu suaranya kayaknya indah ya. Kayaknya Masya Allah pejuang kemanusiaan, pejuang -hak rakyat, Perlu rakyat kecil. Ya kata-katanya seperti ini. Ya. Syaitan memang yuzayin memperindah. Ya. Sehingga bisa diterima oleh perasaan manusia dan Terbawa oleh perasaan. Memperjuangkan hak rakyat, menentang kezaliman, memperjuangkan keadilan, pro rakyat ini, ini dan itu. Subhanallah. Lihat Islam seperti apa mengajarkan dan membimbing kita. Sekali lagi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam bersabda di dalam hadis Wa'il ibnu Hujrin yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah taala. Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam saya sehingga bisa dipastikan hadis ini sahih memang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah pesan dan wasiat dari beliau alaihi salatu wasallam. Kata Ibnu Hujrin sa'ala Salamat bin Yazid al-Jurfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويبخسون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن ini أجرا للنبي عليه الصلاة والسلام حديث Hadis ini semakin membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang damai, agama yang indah, agama yang nyaman, agama yang tentram. Islam tidak mengajarkan sama sekali semua sebab dan semua hal yang bisa menimbulkan ketakutan, kerusuhan, nah, instabilitas keamanan. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Islam selalu melihat dan memandang masalah yang lebih luas kan? yang lebih luas kan. Kata Wa'il bin Hajarin, sahabat Rasul yang bernama Salamah bin Yazid Al-Juhri pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaan itu berbunyi, "Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda? Bagaimanakah sikap yang Anda akan berikan untuk kami? Seandainya ada penguasa pemerintah yas'aluna hakku, wa yabkhasuna haqqana pemerintah ini wahai Rasulullah alaihi wasallam mereka selalu menuntut haknya dari kami tetapi mereka tidak memperhatikan hak-hak kami bahkan mereka merampas hak-hak kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabkhasuna haqqana bisa dipahami pertanyaan dari Salma bin Yazid Al-Jufi ini ya. Ya Rasulullah kalau kami punya seorang pimpinan, pemerintah, penguasa. Nah, ini karakternya bertolak belakang. Kalau sudah berbicara tentang hak-haknya sebagai seorang penguasa harus dimuliakan, harus dihormati, ini, ini, ini, dan itu. Wah, luar biasa. Kami ditekan. Wajib hukumnya kami untuk menunaikan hak-hak mereka sebagai penguasa. Tetapi sebaliknya wahai Rasulullah. Kalau sudah berbicara tentang hak, hak kami sebagai rakyat, pemerintah itu diam. Tidak ada gregetnya. Tidak ada apa namanya wujud nyatanya bahwa mereka benar-benar memperhatikan hak-hak kami sebagai rakyat. Fama ta'muruna? Kalau misalkan ada pemerintah seperti ini ya Rasulullah, apa yang Anda akan perintahkan untuk kami? Jelas ini kan pemerintah yang digambar yang digambarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim. Sudah cukup gambaran dari pertanyaan ini. Tetapi khairul hadi hadi Rasulullah Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seperti apa Nabi Muhammad membimbing? Fa'aradu Kata Wa'il bin Hajar. Nabi Muhammad kemudian tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan ini. Karena perkaranya besar harus memper, harus harus berhati-hati memerlukan kecermatan harus bijak untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini bukankah pertanyaan seperti ini selalu muncul bukankah pertanyaan seperti ini kemudian menjadi spirit bagi mereka untuk melakukan aksi-aksi melawan pemerintah dengan berbagai macam jenis ya. ada yang dengan apa demonstrasi ada yang dengan orasi ada yang dalam bentuk tulisan ada yang secara fisik, bahkan gerakan bersenjata yang terselubung di bawah tanah, ada semuanya di negara kita. Seperti itu cara membakar emosi anak muda. Ini pemerintahnya zalim. Lihat, dengan korupsi sekian banyak. Kekayaan Indonesia dibawa lari kemana? Padahal daerah sini menghasilkan batu bara dalam satu jam 8.000 ton sekian sekian sekian. Kemana larinya uang itu? Pemerintah digolim, tidak memperhatikan hak, hak rakyatnya. Kan berapi-api seperti itu ya. Kayaknya sih kayak pembela rakyat kecil. Pandai bicara Wah, wah, wah, wah, wah. Padahal kenyataannya banyak tokoh-tokoh muda dulu yang zaman reformasi yang anti korupsi anti korupsi sekarang dijebloskan di penjara sama KPK sudah merasakan enaknya tersinggung sudah dikasih duit juga nyoh podo-podo kasar enak terus ini menengo bukankah seperti itu kenyataannya si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G sekian banyak tokoh-tokoh yang dulu reformasi berkoar-koar teriak lantang anti korupsi, korupsi, KKN, dong KKN lah setelah lima tahun, sepuluh tahun dapat kursi empuk, dapat jabatan ketangkep KPK jebloskan di penjara walah ya main doa itu mas ternyata ya pengen duit tuh betul nggak bapak-bapak jujur loh seperti itu bukan berarti kemudian semuanya begitu enggak banyak yang seperti itu saya ngeliatnya ya main kurang ngecekel itu jujur kita berbicara itu rahasia umum bahasanya seperti itu. Wah, pemerintah zalim. Apalagi kalau sudah berbicara tentang kekayaan alam Indonesia, wah itu dijadikan bahan untuk mengadu-ngadu perasaan serta emosi masyarakat kita. Lihat Rasulullah di sini. Hal-hal yang seperti ini, barakallahu tidak dimulikan dari rahmat Allah. Hal-hal yang seperti itu sudah dibahas, sudah pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW Seperti apa jawabannya? Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih tadi kita bacakan, "Isma'u wa ati'u." Tetap mendengar dan tetap taat. Walaupun pemerintahmu seperti itu, zalim, tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, tetap mendengar, tetap taat. Terus kezaliman mereka Bagaimana dengan keadilan yang kami harapkan? Kata Nabi seterusnya, fa inna alaihim ma Mereka sendiri nanti akan menanggung dosa dari kezaliman itu. Wa alaikum ma humiltum. Kalian pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban, tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kewajiban mereka sebagai pemerintah tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan, bukan urusan kita. Maknya kan ini ajaran Muhammad. Ya sudah itu bukan urusan kamu. Sabar. Sabar gimana di atas kezaliman? Ya ini perintah Rasul kok. Mana yang lebih tahu untuk maslahat kita? Kamu apa Rasulullah? Buktinya para sahabat yang ketika itu kezaliman penguasa juga sudah ada. Mereka me melaksanakan perintah Rasulullah SAW juga sukses berhasil Nah, sementara mereka yang teriak-teriak tidak mungkin sabar dengan kezaliman, tidak mungkin dia melihat kezaliman, tidak mungkin kita dia melihat ketidakadilan seperti ini. Hasil akhirnya akan bertambah baik, bertambah buruk. Sejarah berbicara. Itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, fa innama alaihim ma hummilu wa ma ya kembali kepada keyakinan kita sebagai seorang muslim meyakini ataukah tidak bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan. Ini ajaran dan bimbingan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Nah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim رحمة الله عليهما رحمة واسعة متفق عليه حديث عبد الله بن Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja 'ani sultani shibran mata mitatal jahiliyah Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari pimpinannya, apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi Shallallahu Wasallam, fal yas Dia harus bersabar. Sabar, terus sabar, terus. ya perintahnya kanjeng Nabi kok. Itu perintahnya kanjeng Nabi. Diminta bersabar diminta bersabar. Ya, oh, sabar. Pahalanya besar. Ini untuk kebaikan kita bersama, untuk maslahat kita sendiri. Nah, marilah belajar dari sejarah. Tidak ada satupun sejarahnya penggulingan kekuasaan itu berakhir damai. Tidak ada cerita. Pasti membawa korban jatuh kerugian material dan imaterialnya juga tidak terima. Setelah pemerintahnya dipulihkan, rebutan singar pengganti, semua. Itu kan kejadiannya sekarang. Negara-negara yang sekarang sedang konflik di Timur Tengah misalkan. Negara-negara yang sekarang sedang konflik di Timur Tengah kemudian sampai apa namanya presidennya jatuh digulingkan oleh rakyat. Wah, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Masih ingat ya alias ya, ya, reformasi 8? Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Ya, pimpinannya digulingkan. Ribut sendiri sehingga di presiden sok. Jegal menjegal saling membunuh. Sekarang lihat kasusnya di Timur Tengah. Di beberapa negara yang sekarang sedang mengalami konflik. Kasusnya kan sama. Awalnya bareng beberapa faksi, beberapa kelompok jadi satu. Tujuannya sama menjatuhkan menjatuhkan dan menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa. Pada proses yang selanjutnya sekarang rebutan antar faksi, antar kelompok perang sendiri. Antar faksi, antar kelompok perang sendiri. Kalau di Timur Tengah senjata kan bebas. Dan tiap hari ada saja yang jatuh korban, ada saja yang meninggal dunia. Korban siapa? Perang antar umat Islam sendiri. Perebutan kekuasaan. Kelompok ini merasa pimpinannya yang lebih pantas untuk jadi presiden kelompok ini lebih pantas kami yang jadi pimpinan tertinggi, pimpinan kami, ketuanya jadi pimpinan tertinggi. Ribut sendiri. Yang namanya kekuasaan kursi itu kursi yang panas. Nah, semua semua bisa di di apa? Semua semua bisa dipenuhi, semua semua bisa terlaksana karena dia merasa menjadi seorang pemimpin. Enak jadi seorang pemimpin, kursinya empuk. Tapi panas. Padahal kalau Nabi Muhammad SAW membimbing, sabar itu lebih baik sabar sama apakah kemudian kita diamkan ya tidak kita punya kewajiban untuk melihat uh, untuk untuk menghadapi hal yang seperti ini ada kewajiban kita apakah kemudian Islam memerintahkan kita untuk diam dari kedoliman tidak apakah Islam berarti mendukung ketidakadilan tidak ada caranya bukan seperti itu caranya Caranya adalah dengan memberikan nasihat secara langsung. Bukan di atas mimbar, bukan di jalan-jalan. Bukan. Bukan dengan orasi di hadapan sekian banyak ribu orang di atas panggung, juga bukan. Jangankan pemerintah, Mas, panjenengan berbuat salah ditegur di depan orang banyak. Tersinggung Jangankan pemerintah yang punya kuasa yang sudah merasa ada kekuatan, dengan Mas. Misalkan berbuat salah, iya memang betul salah. dengan sendiri mengakui itu salah, tapi kita ditegur orang, dinasihati di depan orang banyak. Jenengan itu keliru, kayak itu salah. Kadang-kadang ego ego kita itu muncul. Ketika ego kita muncul akhirnya eh, enggak salah, pokoknya bener Padahal mungkin dalam hati kecilnya dia sudah kaku juga dia merasa bersalah. Tapi karena cara penyampaiannya, cara tegurnya itu tidak tidak pas, cara menegurnya itu keliru, akhirnya nasihat itu tidak terima, bahkan kesannya menentang. Apalagi pemerintah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan hal ini. Kalau engkau ingin menasihati penguasa, pemerintah, tarik tangannya, bawa ke tempat yang sepi, hajat berbicara berdua. Saya itu perintah Nabi loh dalam sebuah hadis yang sahih. Pegang tangannya berdua sampaikan nasihat. Ini cara menasehati penguasa. Cara menasehati penguasa yang diajarkan oleh Islam. Cara seperti inilah yang disebut oleh Nabi alaihi wasallam Abdul jihad kalimatul haqqin 'inda sultanin jair Cara ini yang kemudian disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sebaik-baik berjihad adalah menyampaikan kebenaran di atau di hadapan para penguasa. Nah, sebagian anak-anak muda zaman sekarang yang mengaku katanya kelompok Islam lah, termasuk muda Islam lah. Mereka berdalil dengan hadis tadi, sebaik-baik jihad itu kan menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Jadi kita orasi, mau dipenjara penjara yang terserah, ini demi rakyat. Kami siap menderita demi rakyat. Puasa tinggal di berturut-turut sambil mulutnya ditutup ini. Aksi diam demi rakyat. Yang lain pengen makan enak, oh dengan malah pengen puasa. Keliru. Ikhwati billah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara Islam mengajarkan tidak tidak seperti itu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita kalau betul-betul engkau ingin berjihad seperti jihad yang disampaikan Nabi dalam hadis ini sebaik-baik jihad itu menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa ada caranya caranya seperti hadis yang saya sebutkan tadi temui penguasa tersebut pegang tangannya bukan berarti kemudian betul-betul dipegang ya itu hanya ungkapan menjelaskan saja gambaran bahwasanya anda ketika menyampaikan masukan nasihat berdua uh, bapak bupati mohon maaf saya ingin sampaikan sebuah hal tentang bapak bupati jadi keputusan bapak bupati itu kemarin saya kira keliru tidak tepat. Kenapa? Saya punya alasan satu dua tiga empat Itu baru namanya sebaik-baik jihad di jalan Allah menyampaikan kebenaran di atas eh, di menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa dengan cara seperti itu. Lo ini enggak dari jauh mulai mari polisi pakai bom molotov, air kencing mohon maaf ya, air kencing dimasukkan di plastik, masukkan botol-botol seperti ini dilemparin di polisi. Ya siapa yang enggak nggak arah, pantas kan polisi kemudian mengeluarkan granat asap, water kanonnya disiramkan, pakai puntungan dikejar mahasiswanya. Ya wajar, pada prinsipnya yang namanya polisi itu kan nggak mau bikin masalah. Prinsipnya polisi itu yang maunya kayak aman-aman saja kan. Tapi kenapa kemudian polisi bertindak seperti itu? Ada beberapa di antara mereka karena diganggu. Karena sudah kelewatan sikap mereka para pejuang rakyat ini. Pejuang yang ngabusi, Pejuang yang ngabusi. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah representasi dari masyarakat. Masyarakat saja sudah nggak seneng kok sih anak muda zaman sekarang mahasiswa loh. Mahal. Gede. Ternyata ya orang pinter-pinter juga. Uh, kalau orang pinter kan nggak mungkin seperti itu. Jadi Islam itu hadirin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan demikian. Cara memberikan nasihat kepada penguasa. Bukan berarti agar kenapa yang perlu yang seperti ini perlu disinggung agar tidak salah paham. Nanti disalah pahami, oh berarti Islam membiarkan kedoliman, berarti Islam diam dari ketidakadilan ini ustadznya ngajari kayak gini keliru ada caranya pemerintah yang zalim pemerintah yang tidak adil sikap kita apa sabar jawaban mereka nantinya toh kepada Allah Subhanahu wa taala juga kewajiban kita tunaikan jangan sampai pemerintah tidak melaksanakan kewajiban terus kita ikut-ikutan tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat sampai mawon mas kita ya kalau seperti itu, hukumnya ya sami mawon sama. Tetapi seperti apa Islam mengajarkan? Kewajibanmu sebagai rakyat, kewajibanmu sebagai warga negara, tunaikan. Laksanakan. Hak kamu sebagai rakyat tidak diberi, sabar. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kita biarkan ke, eh, seperti itu? Kita diam dari ketidakadilan? Bukan. Kalau engkau punya kemampuan, berikan nasihat secara langsung. Bukan di atas mimbar, bertarung di atas panggung, bukan jalan-jalan. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan mencela, bukan dengan kalimat-kalimat kotor, bukan, tapi dengan kalimat yang baik caranya seperti itu. Berani apa enggak? Melihat ajudannya saja seperti Ah, kayak gitu kau pengen menjadi seorang mujahid bisa fisabilillah. Ingin berjihad di jalan Allah. Lihat ajudannya Pak Bupati yang aja duduk. Wah, gak jadi. Apalagi mau pegang tangannya Pak Bupati. Sama ajudannya ampluk gini. Takut kan gitu. Wah, ya bukan mujahid bisa fisabilillah. Kalau betul-betul ingin berjihad ya berani. Jangan Pak, saya ingin ada bicara dengan panjenengan. Ya, silakan. mau sampaikan ini. Saya ingin menyampaikan demikian dan demikian. Ikhwati yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan lain yang sering kemudian muncul. Pertanyaan yang lain yang kemudian seringnya muncul. Katanya harus taat pada pemerintah. Katanya harus manut dengan penguasa Nah, buktinya ada beberapa hal yang oleh pemerintah setempat eh, apa namanya ditetapkan ini yang ngaji-ngaji kok malah gak mau. Tidak ingin melaksanakannya. Katanya taat pada pemerintah yang seperti ini malah tidak dijalankan oleh yang ngaji-ngaji itu seperti apa. Yang jelas hadirin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa ketaatan kita kepada pemerintah pun ada batasan dan aturannya ketaatan kita kepada pemerintah tidak secara mutlak dalam segala hal. Ketaatan kita kepada pemerintah itu wajib diberikan. Wajib diberikan. Selama tidak melanggar aturan syariat. Selama tidak melanggar melanggar aturan syariat. Mohon maaf, berikan saya berikan sebagai sebuah contoh. Pemerintah misalkan menghimbau warga setempat untuk ikut kerja bakti menyelesaikan bangunan gereja. Misal, ya kita sebagai sebagai umat Islam dengan permohonan maaf yang sangat kepada pemerintah, mohon maaf kami umat Islam tidak bisa ya seperti ini. Ini sudah masalah keyakinan. Katanya harus taat pada pemerintah. Betul taat. Betul taat. Tapi bukan yang untuk yang seperti ini ini masalah tempat ibadah yang akan dibangun oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani. Tempat ibadah. Sementara kami meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Jadi nggak bisa. Misalkan Bapak untuk memerintahkan kami untuk membangun masjid dalam waktu satu bulan dari pondasi sampai atap jadi demi Allah kami akan lakukan. Ini dana ya kayak ini. Kalau antum mau mesti sebulan. Masa harus kerja bakti 24 jam. Siap kami laksanakan meskipun itu berat. Karena perintah pemerintah wajib dijalankan. Nah, dan itu baik. Bangun masjid misalkan. Tapi kalau bangun gereja, ya mohon maaf. Ini sudah sensitif sekali. Jangan terlalu dipaksakan. Ini sebagai contoh saja. Apa dasarnya? ya khairul hadi hadiyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Inna ta'atu fil ma'ruf. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu yang kita berikan kepada pemerintah hanyalah dalam hal-hal yang baik saja Ketaatan yang wajib kita berikan untuk pemerintah adalah untuk hal-hal yang baik-baik saja. Nah. Di dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih juga muttafaqun alaih juga Bukhari Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha, illa an yu'mara bi ma'siyatin فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seorang muslim itu wajib mendengar dan taat. Seorang muslim wajib mendengar dan taat. Kepada siapa? Pemerintahnya. Ia suka maupun ia tidak suka. Dia berat maupun dia ringan untuk melaksanakannya. Selama itu perintah dari penguasa, perintah dari pemerintah wajib ditaati. Illa kata Nabi kecuali an yu'mara bi maksiatin. Kecuali kalau dia diperintah untuk melakukan sebuah kemaksiatan, dia enggak boleh. Allah melarang kok melakukan. Allah memerintahkan kok kemudian kita tinggalkan. Dia nggak boleh, walaupun itu perintah dari penguasa. Fa'idha umira bi maksiatin fala sam'a wala Kalau misalkan kita diperintah, diminta untuk melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar tidak ada lagi kewajiban untuk taat yang kemudian keliru dipahami yang kemudian keliru dipahami hadis ini akhirnya ya kalau gitu berontak tidak wajib mendengar, tidak wajib taat, artinya sabar. Tidak perlu dilaksanakan perintah itu bukan berarti ya sudah kita melawan, kita memberontak, nah, kita merusak, kita mengganggu keamanan, bukan. Misalkan pemerintah eh, pemerintah menetapkan sebuah peraturan, apa sebuah peraturan misalnya, e, eh, jenggot harus dicukur, misal, ini kan ya, Tidak ada kewajiban bagi kita untuk kemudian mengikuti aturan tersebut karena bagi kita sebagai seorang muslim jenggot ini hukumnya wajib. Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai kanjeng Nabi juga perihal jenggot. Abu Bakar Siddiq pelihara jenggot. Umar bin Khattab lebat sekali. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib lebih lebat lagi. Ini kan figur dan profil idaman kita. Bahkan Nabi Muhammad juga perintahkan dalam hadis-hadisnya, pelihara jenggotmu, jangan kau cukur. Ini Islam. Tapi kok kemudian pimpinannya, atasannya, cukur tuh jenggot itu ya kita tidak punya kewajiban untuk mendengar mohon maaf bapak saya tidak bisa untuk menjalankan perintah bapak mencukurnya nah, tapi bukan berarti kemudian melawan ngambil batu dilempar bukan berarti kemudian ngambil kayu terus dipukulkan bukan seperti itu cukup untuk apa namanya e, tidak melaksanakan perintah tersebut cukup untuk bersabar saja sabar sabar sabar kalau memang diberi pilihan, ya pilih Allah daripada pilih atasan. Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Wah, atasan saya harus merintahkan harus cukup jenggot. Ya, Allah lebih kita pilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai daripada atasan kita. Mohon maaf. Nah, itu sebagai contoh saja ikhwati yang digunakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemerintah sevolim apapun ya, sezalim apapun tidak boleh bagi kita untuk kemudian menyatakan perlawanan terlibat dalam upaya penggulingan terlibat dalam usaha dan rencana pemberontakan apalagi dengan gerakan bersenjata Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Bagaimana sabarnya beliau rahimahullah taala ketika menghadapi beberapa penguasa yang hidup di zamannya dan penguasa itu adalah penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, memaksakan ideologi kafir kepada umat Islam. Al-Mu'tasim billah, al-wathiq billah. Dua khilafah, dua kekhilafahan sekaligus betul-betul. Itu memaksakan ideologi kafir untuk masyarakat muslim ketika itu. Imam Ahmad bin Hanbal sahabat, sahabat, sahabat. Padahal mayoritas umat Islam itu sedang menunggu perintah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saat itu mayoritas umat Islam yang ada di kota, yang ada di pedesaan, di atas gunung, semuanya menunggu ini perintah dari Imam Ahmad. Saat itu Imam Ahmad mengatakan, ya, gulingkan. Itu hanya dalam hitungan hari. Khalifah yang berkuasa plus pasukannya itu remuk. Andaikan beliau mampu tetapi seperti apa sikap Imam Ahmad rahimahullah taala? Tidak seperti itu. Boleh memilih untuk ber, bersabar. Nah, beliau memilih untuk bersabar. Imam Ahmad rahimahullah. Jadi saya gambarkan lagi Imam Ahmad ya. Saya ulangi lagi, perlu ditekankan yang seperti ini. Gambaran ketika itu pemerintahnya yang sedang berkuasa memaksakan keyakinan dan ideologi kafir kepada masyarakat. Ideologi bahwa Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah bukan firmannya. Kita umat Islam meyakini Al-Quran itu adalah firmannya. Itu dipaksakan. Siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat itu, penggal kepalanya di penjara dibunuh. Sekian banyak orang dibunuh. Sekian banyak orang dibunuh karena tidak tunduk dengan undang-undang negara. Yang undang-undang yang yang hukumnya kufur kafir. Posisinya seperti itu, keboliman penguasanya. Imam Ahmad seorang ulama besar. Imam Ahmad ulama besar, bukan kita orang kecil seperti itu. Apalagi apa namanya baru bisa baca Al-Quran terus jadi ketua senat badan eksekutif mahasiswa jadi ketua cabang organisasi muda Islam ini terus wah Imam Ahmad mas ilmunya itu Subhanallah, hafalan hadir itu satu juta. Awalnya dewi sepuluh lali-lali. Itu kalau hafal. Ini Imam Ahmad sepuluh, sesatu juta hadir boleh hafal. Ibadahnya luar biasa, zuhud, warahnya semua sudah tidak bisa dinilai lagi. Karena beliau seorang ulama besar. Punya kekuatan? Punya. Bukan hanya masyarakat. Di kalangan militer pun di kalangan militer. Itu banyak di antara mereka yang manut dengan Imam Ahmad. Karena keilmuan dan ketinggian derajat beliau sebagai seorang ulama. Artinya secara kekuatan Imam Ahmad kuat sekali. Ucapan beliau dituruti, dipanuti. yang mendukung Imam Ahmad untuk menggulingkan kekuasaan bukan cuma orang biasa, ulama-ulama besar juga. Semuanya nunggu nih Imam Ahmad gimana nih, Imam Ahmad gimana, Imam Ahmad gimana. Ternyata beliau memilih untuk sabar beliau memilih untuk sabar. Ada hasilnya sikap sabar Imam Ahmad? Ada. Al-Mu'tasim meninggal, Al-Watiq Billah meninggal, sampai akhirnya muncul Al-Mutawakil. tujuh, tujuh. Imam Ahmad masih hidup. Di zaman itulah kemudian pemahaman dan ideologi kafir tadi dihapuskan. Diganti dengan keyakinan dan ideologi sunnah. Subhanallah. Orang-orang yang dulunya di penjara dibebaskan Imam Ahmad yang dulunya pernah dicambuk ini dan itu justru ditawari rumah, uang dan segala macamnya. Walaupun Imam Ahmad menolak. Tapi lihat, dengan kesabaran itu Allah berikan ganti dengan yang lebih baik. Orang-orang tadi yang memaksakan ideologi mati, mati, mati, muncul generasi yang paling baik. Kita lihat jawaban Imam Ahmad rahimahullah ketika sebagian orang punya rencana untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah yang memaksakan ideologi kafir, pemerintah yang sudah sekian ribu orang dibunuh karena upaya pemaksaan ideologi ini. Nah, us sudah e, kondisi dan keadaan saat itu sudah sangat-sangat memprihatinkan sekali. Saya gambarkan ulang lagi Imam Ahmad itu kekuatannya, kekuatan rakyat di belakangnya. Bisa dikatakan semua rakyat mendukung Imam Ahmad Seluruh rakyat mendukung Imam Ahmad. Sebagian militernya pun seperti itu. Andai kita hitung-hitungan, andai Imam Ahmad mengiyakan dalam hitungan sehari dua hari, khalifah sek pasukannya itu. <clears throat> Tapi coba kita lihat riwayat ini. Ya Abu Abdullah. Salah seorang murid beliau bertanya, namanya Abu Harith As-Sa'id. Ya Abu Abdullah, ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم. alaihim wahai Abu Abdullah yang Imam Ahmad wahai Imam Ahmad apa pendapat Anda mendengar keinginan sebagian orang untuk menggulingkan kekuasaan untuk memberontak Imam Ahmad mengingkari tidak setuju tidak sepakat wajah Imam Ahmad kemudian menjawab dengan pernyataannya subhanallah ad-dima'a ad-dima'a la ara dzalika wa la amurbi. itu jawaban Imam Ahmad subhanallah jaga darah jaga darah saya tidak berpendapat seperti itu dan saya tidak pernah menganjurkan untuk menggulingkan kekuasaan darahnya harus dijaga kalau usaha itu kemudian dilanjutkan pasti darah tertumpah. Darah siapa yang tertumpah? Darah umat Islam sendiri. Baik dari rakyatnya ataupun dari pemerintahnya. Karena mereka memaksakan ideologi kafir seperti itu ya karena ada takwilat. Nah, ada kesalahan dan kerancuan di dalam berpikir. Tapi masih muslim. Masih muslim. Kalau misalkan bentrok ini antara rakyat dan pemerintah. Bentrok yang rugi siapa, yang jadi korban siapa, yang tertumpahkan darahnya siapa, yang hartanya kemudian hilang bakar-bakaran ini dan ini dan itu rusuh siapa? Umat Islam itu sendiri rugi. Kata Imam Ahmad, "As-sabru 'ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah." Lebih baik kita bersabar seperti ini kata Imam Ahmad daripada kemudian terjadi pertumpahan darah, peperangan antar umat Islam sendiri. Yusfaku fiha dima wa yustabahu fiha al-amwal wa fihal maharim. Kalau upaya ini dilanjutkan, menggulingkan kekuasaan dan memberontak itu terus dilanjutkan, darah itu akan tertumpah. Harta itu kemudian akan dirampas oleh orang yang tidak berhak. Kemudian kehormatan sekian banyak orang terlanggar. Amma alimta. Amma alimta makanan nasuhi. yakni ayyam al fitnah qultu wan nasu al yawma alaysu hum fi fitnah ala wa inkan. فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطع بالسبل fitnah على هذا ويسلم لك دينك sabru 'ala yaslam laka Kata Imam Ahmad rahimahullah apakah kau tidak ingat? Jawaban ini diberikan kepada sang murid yang bertanya. Apakah kau tidak ingat? Nah, apa yang telah dialami oleh umat Islam pada saat pertama kali ideologi kafir itu dipaksakan. Jadi kan Imam Ahmad itu hidup dengan di masa jabatan beberapa khalifah ya. Khalifah yang pertama Al-Mu'tasim Billah, setelah itu al watib Billah. Di saat kekhilafahan Al-Mu'tasim Billah keharusan untuk memegang ideologi kafir itu dipaksakan. Ada yang melawan, bunuh, bunuh, Ada yang memberontak, bunuh, bunuh Ada yang ingin memberontak, habis. Selesai di masa ini Abu Qasim Masuk ke masa al watik bin Sama. Jika masa al watik bin kemudian ada orang-orang yang mengajak Imam Ahmad, sudahlah kita berontak saja, kita gulingkan saja. Imam Ahmad kemudian mengingatkan, lupa apa kamu? Dengan hari-hari pemerintahannya siapa? Al-Mu'ad. Tasbihlah. Siapa yang jadi korban? Umat Islam itu sendiri. Nah. Kata Imam Ahmad di akhir di akhir nasihat beliau, kalau pedang itu sudah tergerus maka kerusuhan itu akan merata sifatnya jalan-jalan tidak akan aman diblokade diblokir kan seperti itu yang kita lihat dan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari kata Imam Ahmad lebih baik bersabar lebih baik bersabar seperti ini walaupun penguasanya zalim sabar tetapi kita tetap terus menjaga ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tanggung jawab kita kepada Allah bukan kepada mereka. Hak-hak penguasa semaksimal mungkin kita berikan walaupun hak-hak kita tidak diberikan tidak ada masalah karena kewajiban kita yang harus dipenuhi dan ditunaikan. Nah, ya yang dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan salah satu tugas serta kewajiban kita. Salah satu tugas dan kewajiban kita yang selalu dan selalu harus kita ingat adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Kita doakan kebaikan untuk Bapak Presiden, segenap menterinya. Kita doakan Bapak Gubernur kita, kita doakan Bapak Bupati kita, Bapak Kepala Desa kita, dan semua yang masuk dalam pemerintahan, baik secara struktural maupun yang non struktural, bagi yang di birokrasi maupun yang di aparat kepolisian maupun di aparat kemiliteran, semua kita doakan dari yang paling eh, paling kecil kedudukannya Pak RT doakan karena itu adalah akidah keyakinan kita sebagai umat Islam banyak-banyak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita negeri Indonesia itu menjadi negeri yang aman, sentosa, nyaman, kemahrifah wajibah. Itu masukkan dalam agenda doa kita. Jangan pelit untuk berdoa. Barangkali doa-doa yang kemudian terhimpun dari kita semua ini Allah kemudian kabulkan lalu menjadi sebab kemakmuran dan kemajuan negeri ini negeri umat Islam walhamdulillahirabbil alamin barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan dan kesempatan uh, kajian pada hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita walhamdulillahirabbil alamin Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sampai di meja. Yang pertama, Bagaimana jika kita ngurus surat pindah KTP tapi disuruh buka cadar sama sama Pak Lurah? Bagaimana hukumnya dan tindakan kita? Nah, saya yakin asalkan cara penyampaian kita kepada yang bersangkutan itu baik, sopan, dengan permohonan, bukan menggurui. Caranya baik. Nah, maka yang seperti ini insya Allah akan bisa ditoleransi kita masih bisa merayu, merayu dan terus merayu. Kita memohon, memohon terus memohon kebijakannya. Kan begitu dalam setiap aturan itu kan ada yang namanya kebijakan. Kita minta kebijakan dari Pak Lurah, mohon Pak Lurah nah, memahami saya, memahami kami. Barangkali Pak Lurah bisa memilih beberapa ibu yang Pak Lurah percaya, kan begitu Abah percaya untuk apa menangani proses proses surat pindah KTP kan mungkin ingin dicocokkan KTP karwasi ini biye kan gitu ya kita mohon panurah tertuju lah mungkin bu lurah atau bu sekdes bu siapa dikumpulkan lima orang ini percaya bener. cek oh ya bener. kalau perlu buat surat pernyataan ini ini dan itu segala insya Allah insya Allah banyak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak bisa di kantornya datang ziarah ke, ke rumahnya nah, Insya Allah kalau terus diminta dengan cara yang baik jangan sampai emosi nada tinggi itu jangan sampai terucap terus tiga kali empat kali lima kali akan luluh juga insya Allah sekali lagi dengan cara yang baik baik jangan menggurui kita mendoakan pemerintah apa ada riwayat contoh doa untuk mereka lafadznya seputaran apa yang kita rapatkan pada doa untuk penguasa. Jazakumullah khairan. Saya tidak tahu apakah ada riwayat khusus untuk mendoakan pemerintah, tapi marilah kita doakan yang baik-baik. Artinya doa-doa doa-doa seperti ya Allah, bimbinglah pemerintah kami agar bisa melayani umat Islam dengan baik seperti yang Engkau perintahkan. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk mereka agar memperhatikan hak-hak umat Islam. Nah, Ya Allah, misalkan, jauhkanlah mereka, pemerintah kami dari hal-hal yang bisa apa namanya membahayakan yang bisa membahayakan agama mereka dan agama kami sebagai warga negara dan rakyatnya. Doa-doa yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarnya. Bagaimana sikap kita terhadap pemilu? Apa harus mencoblos salah satu partai atau golput dan lain-lain? Memilih dalam kegiatan seperti itu adalah hak masing-masing warga negara. Bahkan pemerintah sendiri mengakui hak tersebut. Walaupun pemerintah sendiri mengandalkan ya tetap pilih mas. Tapi kita tetap bersikukuh dengan keyakinan kita bahwa yang seperti ini bukan cara yang islami, bukan cara yang benar. Jadi tetap dengan keyakinan dan tetap dengan akidah kita untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang seperti itu Nah, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu kalau dalam aturan kita di pemerintah, di aturan kita di Indonesia tidak boleh mengajak orang lain golput. Kan, apalagi terang terang oh golput, ya golput, ditanggung. Ditanggung itu aturan pemerintah. Ya jangan macam-macam Ya sudah kalau memang tidak ingin milih Diam-diam saja Tinggal di rumah Pas saat pencoblosan Tinggal di rumah Sama istri sama anak Gak usah keluar Gak akan dicari-cari kok Alhamdulillah pemerintah itu Masya Allah pemerintah kita guyup, Makanya jangan udah uti Terus akhirnya wes pokoknya golput fi golput Ya gak usah Sendiri-sendiri Diem-diem saja Santai mawon Alasan sih banyak Bisa dicari-cari alasan Wah dari semua yang ada nggak ada yang cocok ya Pak ah, Nanti saya salah milih ya, Terus nanti tanggung jawab saya kepada Allah gimana Ternyata saya juga nggak kenal Salah besok gue ya, nggak kenal ya Nah, masa nyoblos buta, ya kan nggak mungkin kan? Kan kenyataannya seperti itu, yang nyalak-nyalak itu banyak diantara kita nggak kenal. Warga sendiri nggak mau ah, asal nyoblos. Yang penting nomor siji, nomor siji sombong nggak tahu. Tapi dengan cara yang baik, Allah langsung. Banyak asar menyebutkan bahwa mati tanpa bayat, maka mati jahiliyah. Betul. Bagaimana penjelasan bayat atau aplikasi bayat di zaman ini? Mati tanpa bayat maka mati jahiliyah. Bayat yang diajarkan oleh Islam bukan bayat yang dibuat oleh pimpinan kelompok sendiri-sendiri. Namanya cuma bayat. Itu bayat. Kalau nggak bayat awas. Bayat apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Kan itu. Bayat apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Yang namanya bayat itu Bapak-bapak, bayat itu adalah sikap kita untuk selalu mendengar dan taat. Kadang-kadang kita berpikir yang namanya bayat itu kudu megang tangan pimpinannya, saya berbayat gitu ya. Seperti yang kita baca dalam beberapa hadis Nabi Alaihi Saya kepada Rasulullah untuk ini mendengar taat. Sekarang ketika Nabi Muhammad ada SAW dibayangkan oleh para sahabat dalam beberapa khusus, beberapa kejadian khusus. Apakah sahabat-sahabat lain yang tidak terlibat bayat kemudian disalahkan oleh Nabi? Tidak. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, yang membayat itu umat Islam semuanya saat dunia. Begitu? Seluruh, tidak kan? Seluruh Syam dari Mesir oh, datang semua ke Madinah. Cici-cici, urut. Ya setahun yang ngerangkum yang mau bayar ini sudah meninggal dunia lahir satu. Harus bayar juga bayi yang lahir itu. Ya, seperti itu. Jangan dibayarkan bayar itu kudu megang tangan pimpinannya calon presidennya bayar saya bayar Anda menjadi pimpinan kami mendengarkan taat dalam kebaikan selama tidak dalam kemaksiatan tidak. Bayar itu ya sikap kita yang sudah kita jelaskan tadi itu sudah bayar namanya. Sudah bayar untuk mendengar dan taat dalam hal keba kebaikan bukan dalam hal kemaksiatan. Umar bin Khattab pun seperti itu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Al Hasan bin Ali semua khalifah ini baiat. Itu bukan berarti semua umat Islam kumpul jadi satu tumpuk blok di ibu kota urut di sisi. Wah, saat kampung aja sebulan nggak serampung rampung apalagi saat tapi cukup dengan perwa hilang ketika itu di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Cukup para sahabat-sahabat yang ketika itu hadir di kota Madinah para tokoh dan pimpinan sudah cukup. Nah ini yang namanya bayat. Nah, sayangnya hadis yang seperti ini kemudian disalahgunakan, disalahgunakan oleh beberapa kelompok untuk mengikat jamaahnya untuk setoran sebulan sepuluh persen. Neora, bayatmu lepas, nek bayatmu lepas mati, mati jahiliyah, mati jahiliyah, ibu rokok jangan ditakut-takutin seperti itu. Menurut pengakuan beberapa teman kita yang akhirnya keluar dapat hidayah dari Takut-takutin, wah, itu bayar 10 persen. Kadang-kadang utang. Ini itu, wah berat, orang ikhlas semuanya. Subhanallah, tidak seperti itu. Salah gunakan. Pokoknya ya jangan sampai ngaji ke kelompok yang lain ini. Untuk di sini terus awas bayatmu loh. Awas bayatmu loh. Astagfirullahaladzim. bagaimana hukum menjadi pegawai negeri di KPU Komisi Pemilihan Umum kalau ya dihindari saja lah bisa saja itu, kan kalau tidak salah pengetahuan saya kan pilihan kan ini untuk jadi masuk KPU itu ya daftar biasanya tidak langsung ditunjuk kalau misalkan ditunjuk kan ya bisa menyatakan ketidakmampuan bisa mengundurkan diri bisa buat bisa negara kita masya Allah negara kita itu semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan kok kemudian bukan sepaman kudu ini ya asal dengan cara yang baik dengan kekeluargaan juga menyampaikan wah ini dan itu masya Allah alhamdulillah negara kita itu negara makmur